السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah. Yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti. Yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan. Berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya. A'dattu li'ibadiyah salihin. Ma la ainun ra'at. Wa la uzunun sami'at. Wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh. Satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga. dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau sorga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase. Fata Morgana atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayaknya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya, tidak cukup harta cuma untuk satu, dua, tiga, bahkan sampai tujuh keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli. Laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit-penyakit rakus bin serakah alias tamak lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi dan pada akhirnya harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut sama sekali ternyata tidak itulah kekayaan khayali namanya karena itu orang yang terbuka mata hatinya dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat konaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali Buktinya bahwa dia pangkat khoyali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat, ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, makom di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا di keheningan malam dikala orang tidur nyenyak bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu pasti kalau itu kau laksanakan Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu-minggu bertukar menjadi bulan-bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya pada kehidupan di sorga nanti orang akan menemukan kehidupan yang hakiki. Yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan mencerita, menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan sorga itu. Pertama luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari sembilan buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga diketari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya di dalam surah Ali Imran ayat 173 ayat 133 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di sorga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ar. Luasnya seluas tujuh lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan, dan menghasilkan buah-buahan yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala wa jannataini dan begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33 Allah menjelaskan wafakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya wala mamnu'ah dan tidak dilarang untuk mengambilnya yang dimaksud la maqtu'ah tidak terputus artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur, anggur banyak delima delima pun ada tetapi sekali lagi bagaimanapun hakikat buah di sorga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya nanti saudara pikir ah di sorga pisang di sini juga banyak kalau cuma pisang mah di sorga anggur di pasar banyak anggur ini cuma nama yang sama hakikatnya tentu berbeda so, kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang nggak perlu tangga dan ngambil buah tinggal metik saja, nggak perlu naik, nggak perlu manjat, nggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam sorga. Jadi bangunan di sorga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia makin banyak amalnya dengan sendirinya makin baguslah istananya di sorga. Tetapi ya tetapi yang namanya sorga dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya sorga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal bangunan yang mengagumkan Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya sorga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya sorga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya sorga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas Terlah tempat tidur paling menggiar, menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk sorga makan, minum, memakai pakaian? Iya mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal <clears throat> berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol kalau di surga orang pada minum arak apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan, Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Royan atau pintu Royan. Ada pintu jihad yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babur Sadaqah pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersodakoh, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sodakoh memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur. Tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik dijelaskan oleh Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang lima waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu royan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa. Kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya pembukaan sama penutupan. Tengahnya kosong, nggak bisa lewat pintu sini. Cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad. Ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal nggak perlu banyak. Yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran nggak banyak, satu malam cuma tiga ayat, tapi rutin tiap malam tiga ayat, tiap malam tiga ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz. Terus tiga bulan pre, nggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang dikit sedikit ini tapi rutin. Dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak. Daripada sekalinya banyak, lalu ke belakangnya tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan. Dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di sorga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu sorga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda yatufu alaihim wildanun mukhalladun Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya. Dan tidak pernah tua pelayan itu. Sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Turmuzi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, "Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin Sana. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. ya muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah, saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. <laughs> Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul kalau gitu sia-sia tahajud saya. Sia-sia puasa saya. Sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi, Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit nggak kempot kayak begitu. Rambut nggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salah sawa selesin. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. <clears throat> Nah, lalu bagaimana? Di sorga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk sorga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di sorga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain. Tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga. Loh, kapling lu lebih luas dari gua nih. Gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang, kita sedikit kaya, diselidiki orang, ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di sorga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk sorga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini. Di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam sorga nanti. Orang selalu merasa senang karenanya di sana tidak ada keluh kesah. Tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik nafas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat. Baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum. Mereka tidak akan pernah buang air. Baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air. Tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di sorga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman sorga nggak pakai baju masuk angin, tidak. Abdi sana repot nyari duit kerokan. <laughs> Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka. Dan keringat yang keluar itu mengandung bau kesturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk sorga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya. Yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah. Istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya baik oleh man manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah. Ini kadang-kadang sudahlah second hand. Kondisinya juga 30 persen. sudah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun noharok. Belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharok ini, mereka selalu suci. Tidak pernah men. Baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Nah kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan satu minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai. Habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati. Itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Lah itu laki-laki itu. Iya. Kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh di surga begini kali ya, berbeda dengan itu. Oh dari begini kali ya, kalau masih begini kali ya masih bisa dibayangin. Ini sudah nggak bisa dibayangin. Jadi nggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, Apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25 26, "Wa akbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Famanallahu alayna 'alaina wa waqana 'azabas samum." Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita, belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Saling tanya menanya. Kalau istilah kita, eh sampai juga kemari? Iya. Oh, oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya. Saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka. Sampai sampailah saya ke dalam sorga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah saya juga sampai ke sorga ini. Si pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama sorga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol itu namanya makannya nggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, solat yang khusyuk, solat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali solat itu meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita nggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet nggak ketemu begitu, begitu takbir. Aduh dompet di atas meja. Ini kalau kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam. Kalau pada takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawari hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. <laughs> Sudah anggota badannya nggak khusyuk. Atau hat, anggota badannya tenang, tentram, nggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayap kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. <laughs> Itu juga nggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul. Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau apa yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rekaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya li? Kata Imam Ali, yang yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente nggak khusyuk li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin ntar kalau gue ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, walazinahum hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat wallazina hum mereka yang aktif membayar zakat Kemudian yang kelima walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya. Pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, walazinahum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, walazinahum ala solawatihim yuhafizun. Mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas. Ulaika humul warisun. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris. Yang akan menerima warisan berupa surga firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam sorga, Ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah sorga Firdaus. Adapun yang kedua, nama sorga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin. sorga Aden. Untuk siapa mereka? dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha dan orang-orang yang sabar Wallazina sabaru orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim. Dalam menuntut keridoan Allah. Sabar dalam mencari keridoan Allah. Sujud mencari keridoan Allah. Sabar. Puasa mencari keridoan Allah. Sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridoan Allah. Sabar ini syarat untuk mendapat tiket ke surga aden nanti. Jannatu Adenin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, hip mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning warnanya kuning Hingga di daun hijau dia jadi hijau nempel di dahan coklat jadi coklat. Menjilat ke sana kemari. Bukan untuk mendapat ridho Allah kadang. Tapi untuk mendapat ridho atasannya. Mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara. Mencari muka Padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa mereka mendirikan solat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan solat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan saudara-saudara. Maaf ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia. Sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat. Belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna akomus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah menginfakkan membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi maka sedekah itu terang-terangan baik sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah terang-terangan baik kenapa untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita bukan untuk dipuji bukan untuk mendapat ria. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk ria, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh. Sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wayadrauna bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. berarti sekarang ini tuh. Air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral. Tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkarat untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau jannatu Adnin nanti dua Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Naim. Surga Naim Naim mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im, surga na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga naim ini, cuma takwa. cuma takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, berampe membleh tuh bibir. Bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah, boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi menjauhi larangan, mutlak Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu. Lezat itu belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah sholat semampu kita asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu puasa semampu kita jihad semampu kita tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak mampu tidak mampu harus ditinggalkan jadi kelihatannya sederhana takwa ini tapi masalahnya rumit melaksanakan yang diperintah menjauhi yang dilarang dan itu tiket untuk mendapatkan surga naim atau jannatu naim. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa' fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya wa nahan nafsa 'anil hawa dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini pertama khafa maqama rabbih, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke makwa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga Ma'wat. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. وَهَذَا سِرَوْتَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam istiqomah mengikuti jalan lurus. Istiqomah berpegang kepada Islam dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalul hamdulillahillazi azhaba anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. الذي أحلنا الدار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan darul muqamah yang ketujuh dinamakan surga maqamul amin ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa seperti dalam ad-dukhan ayat 51 innal muttaqina fi maqamin amin dan yang terakhir yang kedelapan adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni sorga mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya amin ya rabbal alamin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitaq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudara حدرين ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini. Yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34 Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya dari ibunya dan bapaknya dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada tujuh golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun Yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan. Lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang tujuh orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah kata Nabi imamun adil pemimpin yang adil siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil Saudara hadirin Secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu, itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat seorang bernama Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat. Dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan. Nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah. Awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya nggak di sini? Banyak. Ada orang kaya nggak? Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk sorga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim. Ada yang alim di sini? Ada. Tolong dengerin orang alim yang ustadz, yang kiai, orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat? Banyak. Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya, pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah. Lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk tujuh turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, jilat atas, perlu injak bawah, injak bawah, perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodako orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Nauzubillah min. Ada orang alim dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat ke sana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya. Dia bisa sampai ke sorga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum. Hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak. Maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin tiap kita? Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab Kalian para remaja yang hadir di sini memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna Tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa arjuluhum. Kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bimakan uyaksibun terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan sehari semalam lima waktu yang wajib. Betul apa betul? Betul. Lima waktu. Lah sholat itu kalau sholat bagus taruhlah tujuh menit. Kalau sholatnya itu kilat empat menit. Ada lagi yang kilat khusus Nggak pakai perangko, dua menit barangkali selesai. Taruhlah lima menit kita ambil yang bagus. Kalau lima waktu kali lima menit kan cuma dua puluh lima menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini dua puluh empat jam sehari semalam. Cuma dua puluh lima menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup. Dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia. Adil kepada binatang. Adil kepada alam yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi. Banjir melanda kemana-mana. Tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain. Apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasha'a fi ibadatillah orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah nggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembayangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak <laughs> istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja kapan mau taubat. Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih muda terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu, lalu dianggap biasa yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu pergi pagi pulang siang membekali diri menuntut ilmu itu ibadah. Kalian pulang ke rumah ibu bapak memerintah taat kepada orang tua ibadah. Membersihkan lingkungan ibadah Bahkan jaga di waktu malam pun kalau untuk dengan niat bismillah saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah itu bernilai ibadah pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the light full memorize. <laughs> ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu. Mumpung masih muda puas-puasin ibadah mumpung masih muda, puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua. Puas-puasin dalam artian yang positif, tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat. Entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh ini mau diadakan festival, secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam nggak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode, kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar abri masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja. Ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, Wa khairun nasi Zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Wa syarun nasi zu khumulin idza fakhartahum Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong. Bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong. Tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur. Dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya. Tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda oke okay, bos. Kulunuun, yes yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang nggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka. Jumat jam 2 tutup. Buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid. Terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya, khotib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja pemuda-pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial, yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, Inna buyuti fil ardi al masajid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid. Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri. Tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum sangat boleh jadi kata Allah kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu nah mari kita lihat kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah. Rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki kata Nabi yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa diajak melakukan perbuatan yang negatif? Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, Ini akhafullah rabbal alamin." Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha. Orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" Pokoknya sini. Iya mau ngapain? Iya kayak orang-orang ngapain sih? Sebenarnya, sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya. Letter S. Yusuf, ini bukan pekarangan ente. Dilarang parkir di sini. Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan